Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini tentang manhaj sahabat dalam mempertahankan akidah as-sahihah. Sudah kita sebutkan berapa poin tadi? Hah? Baru dua poin. Padahal masih ada lebih dari sepuluh poin. Hah? <laughs> Ya, malah idrakul la idrak julluhu. Ya, apa yang tidak bisa kita raih semuanya tidak mesti kita tinggalkan keseluruhannya. Ya, kita coba untuk menambahkan sedikit demi sedikit apa yang telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al abad Al-Badar Hafidhullah taala. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahmukumullah. Ya kita nggak akan sebutkan semua, ya kita ringkas saja, kita pilih yang insya Allah yang lebih penting. Poin yang berikutnya, mengapa para sahabat mereka bisa mempertahankan al-aqidah soheha. yaitu diantaranya karena mereka selalu menjaga fitrah mereka dalam berakidah. Dalam artian betul-betul para sahabat tidak merusak fitrah mereka dalam berakidah. Akidah Islam, akidah yang benar adalah akidah yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Sebagaimana Allah berfin, eh, sebagaimana Rasul SAW mengatakan, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak yang terlahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yaitu dalam keadaan ya di atas al-aqidah as di atas at-tauhid. Sebagaimana juga Rasul mengatakan dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa humus syayatin." Sesungguhnya aku kata Allah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa lurus di atas at-tauhid, di atas al-aqidah sahihah namun setan yang menggelincirkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat juga manusia dahulu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai 10 generasi setelah beliau semuanya dalam keadaan fitrah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di atas al-aqidah as sahihah Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah, "Karena nasu ummatan wahidah, fa ba'atsallahu nabiyyina mubashina wa mundzirin." Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Setelah mereka berselisih, Allah mengutus kepada mereka para nabi dan para rasul untuk memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Kata sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Kana baina Adam wa Nuh asyratu asyratu kurun kanu ala tauhid. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 generasi, 10 abad. Semuanya di atas tauhid. Ya. Belum ada kesyirikan pada waktu itu. Sampai muncul ya benalu yang merusak akidah yaitu syirik kepada Allah berupa penyembahan wali limo. Itu juga ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana manusia itu dikelincirkan oleh setan untuk ya menyembah lima wali pada waktu itu. Jadi itu yang Allah firmankan dalam surat Nuh alaihissalam. Allah mengatakan, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yahusa wa ya'uka wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan kepada manusia yang lainnya, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Apa sesembahan mereka itu? Apanya berupa patung, apa berupa eh, ya benda mati saja tidak. Namun asalnya manusia, wali-wali Allah. Yaitu yang bernama Uwad, Suwat, Yahud, Ya'uk, dan Nasrah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh." Ini adalah lima wali atau wali lima orang-orang saleh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma matu auha syaitanim aninsibu ila majalisim alati kanu juzafiah ansaba. Ketika wali lima ini mati, eh ya, setan datang kepada manusia, kepada murid-murid mereka ini, membisikkan kepada mereka ini, bahwasanya mereka ini disuruh untuk eh, memasang patung-patung gambar-gambar di wali tersebut. Di tempat mereka berkumpul. Ya, tujuannya untuk mengenang jasa-jasa mereka. Untuk mengenang eh, ya, bagaimana mereka dahulu beribadah. Untuk menyemangati mereka dalam beribadah. Falamma halaku ketika generasi pertama ini meninggal dunia, eh, ya, setan datang kepada generasi berikutnya mengatakan, nenek moyang kalian dahulu, ketika mereka dalam keadaan musibah, mereka minta-minta kepada wali limo tersebut. Ya. Ini kata pak ulama, awal munculnya kesyirikan di atas muka bumi ini. Yaitu al-ghulu fi salihin. Berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang yang saleh. Ini adalah akidah yang merusak fitrah menyembah lima wali ataupun berlebihan dalam menyikapi para wali-wali tersebut. Eh, makanya Rasul mengatakan iyyakum wal ghulu fa innam ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhkanlah diri kalian dari berlebihan terutama terhadap para wali-wali. Karena yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah al-ghulu, berlebihan. Sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam Allah hancurkan, Allah binasakan karena mereka apa? Berlebihan dalam menyembah, dalam mencintai, dalam mengkultuskan, mengagungkan wali limo tersebut. Jangankan wali. Nabi salam Nabi SAW saja dilarang untuk kita berlebihan. Ya. Rasul mengatakan la tutruni kam atati nasara Isa bin Maryam. Innama ana abadun fakulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Maka Rasul mengatakan, Inna mana abadun. Aku adalah hamba Allah, manusia biasa. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Itu sama dengan yang Allah firmankan dalam akhir surat Al-Kahfi, Kul innama ana basharun mislukum yuha ilayah. Katakanlah Nabi Muhammad sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian. Maka tidak boleh dituhankan. Apa ada orang yang menuhankan Nabi? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Bukan hanya ada, banyak. Ya. Apa buktinya? Eh, banyak sekali buktinya. Di antaranya lewat lantunan-lantunan, solawat-solawat, atau kosida-kosida, yang tidak ada ajarannya, tuntunannya dari Rasulullah Wasallam, Tidak ada dalilnya. Kalau mungkin kita bisa sebutkan, eh, dalam salawat nariah yang paling ma'ruf, ya, dikenal oleh banyak masyarakat kaum muslimin. Tidak sadar, di dalam salawat tersebut, eh, terdapat apa? Bentuk berlebihan terhadap Nabi SAW, bentuk menuhankan Nabi SAW. Ya. Apalagi sudah kita sampaikan, tidak ada dalilnya, tidak ada ajarannya. Apalagi di embel-embeli dengan mengatakan barang siapa membaca selawat naria 4.444 kali. Eh, itu nomor cantik untuk kendaraan itu ya. ya. Maka kalau orang itu membacanya dengan jumlah sekian tadi akan terbebas dari eh, kesusahan. Apa? Eh, ya, bentuk selawat naria tersebut. Siapa yang pernah jadi mantan. Alhamdulillah sudah tahu pak mantan. Jangan sampai ter, eh, sampai sekarang. Ah, ada yang masih hafal? Iya, Pak. Iya, apa lafadznya, Pak? Biar kita nggak keliru, Pak. Terus terus ya, tidak apa-apa. Iya. Itu termasuk wa amma bi mati rabbika fahadis. Alhamdulillah saya mantan. Ya. Itu termasuk apa? Bentuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya diberikan hidayah, tahu kalau ajaran itu sesat. Ya, itu termasuk nikmat yang Allah katakan wa amma bi mati rabbika fahadis. Jangan malu-malu. Teruskan, Pak. Lupa ya? <laughs> yang lain? Ada yang masih hafal? Iya, cukup sudah. Iya, ini kita sampaikan jangan antum hafalkan ya yang belum ya. Cuma sekedar araf tu syar lari syar. Ya, lakan itawaki kata seorang penyair aku tahu kejelekan bukan untuk kejelekan namun untuk ya menjauhkan diri darinya. Dalam selawat tersebut dikatakan Allahumma salli salatan kamila wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu raghaib sampai terakhir <laughs> ya karena alhamdulillah saya bukan mantan nanti nggak apa semua ya <laughs> ya jadi ya itu artinya ya ya Allah bila salawat dan salam yang sempurna kepada Tuhan kita Nabi Muhammad ini yang yang poin yang kita bicarakan. Yang dengan Nabi Muhammad terurai semua ikatan-ikatan dan karena Nabi Muhammad dan dengan Nabi Muhammad itu hilang semua kesusahan dan dengan Nabi Muhammad digapai semua kebutuhan dan telah dicapai segala apa cita-cita. Jadi yang bisa kata mereka menghilangkan kesusahan adalah siapa? Nabi Muhammad. Padahal Allah berfirman, "Wa iyam saskallahu bidhurrin fala kasyifa illa huwa." Apabila Allah menimpakan suatu musibah, tidak ada yang bisa mengetasnya kecuali Allah. Kata mereka, Nabi Muhammad juga bisa. Intinya apa? Ingin mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah. Ini namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. berlebih dalam menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Rasulullah yang bisa memenuhi sebuah kebutuhan manusia. Eh padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu apa? Meminta kepada Allah. Wa idha salaka ibadi anni fa uji qarib ujibu da'wata da'ila dan ia kana budua kana stain. Minta tolong kepada Allah bukan kepada Rasulullah SAW. Wa ila rabbika farghab. Maka Rasul sendiri ketika musibah beliau minta kepada siapa? Allah Taala ittastaghitsuna rabbakum fasa lakum. Eh namun inilah eh, eh, salah satu contoh bagaimana sebagian kaum muslimin berlebih-lebihan dalam menyanjung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menuhankan mensejajarkan Rasul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya kita dikasih batas waktu sampai jam 8 eh, padahal masih banyak ya poin-poin yang akan kita sampaikan. Namun ada masalah. Eh, ya, poin yang berikutnya berapa? Keempat, mungkin ada 15 poin dalam kitab ini yang kita ingin sebutkan lima saja. Itu sepertiganya. Dan Rasul mengatakan wasulus kesir. Eh sepertiga itu apa? Sudah banyak cukup itu. Ya. Yang keempat, bahwasanya mengapa para sahabat itu mereka bisa mempertahankan al-aqidah soeha karena mereka tidak mendahulukan akal dibandingkan atau di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Selalu mereka apa? Ataslim kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan itu adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadailahi wa rasuli. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun, akal siapapun di atas ucapan Allah dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh kita ingat ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Aksa antanzil alaikum hijaratun minas sama." Aku lu kalau Allah wa kalau Rasul wa kultum kal Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir akan turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan, Allah berfirman, Rasul bersabda, kalian menentangkannya, melawannya dengan ucapan Abu Bakar wa, wa Umar. Ini adalah apa? Sikap orang beriman harus taslim kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tidak mendahulukan akal di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Harus kita yakini, akal kita terbatas. Sebagaimana mata kita terbatas, pendengaran kita terbatas. Eh, demikian pula dengan apa? Akal kita. Jangan kita apa? Dengan apa? Dengan akal. Eh, akal kita sangat amat terbatas. Contoh misalnya dalam masalah eh, roh kita. Semua kita punya roh enggak? Hah? Ada yang nggak punya? Bahaya. Namun Penaka akal kita menalar? Ya, bagaimana bentuknya roh kita itu? Ada yang bisa pernah melihat rohnya itu? Hah? Apa baunya? Bukan yang keluar dari belakang lah ya. Beda. Tidak ada yang bisa. Eh, menalarnya dengan akal. Bahkan itu yang Allah tegaskan pula dalam firman-Nya, Yasaluna 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ar Jawablah arroh roh itu eh, termasuk perkara Allah. Allah yang tahu. Eh, ya. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali apa? Sedikit saja. Itu eh, ya roh yang dekat dengan kita. Akal kita nggak sampai kepadanya. Apalagi yang berkaitan dengan eh, ya Allah yang ada di atas Apalagi berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ya, maka tidak akan mungkin kita akan sampai kepadanya hanya dengan apa? Berlandaskan akal semata. Ya. Dan harus kita yakini sebagaimana kata al Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu beliau mengatakan laukana kana dinu birra'yi lakana asfal khufi aula bil a'la." Seandainya agama itu dengan akal, maka yang lebih layak dibasuh ketika orang itu berwudu dalam keadaan memakai sepatu atau memakai kaos kaki, yang paling layak dibasuh yang atas atau yang bawah. Iya, karena itu tempat apa? kotor. Namun dalam Islam, kalau orang itu berwudu dan memakai sepatu, yang diusap cuma atasnya saja. Itu menunjukkan agama bukan dengan dengan akal, namun agama dengan wahyu, dengan atas lem tunduk patuh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan kata pak ulama, hadis-hadis tentang ya keutamaan akal itu harusnya semua ya tidak sahih. Ya, seperti yang diucapkan oleh Imam Nuqayyim dalam kitab beliau Manarul Munif Ya, tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang masalah keutamaan akal. Eh namun sangat disayangkan di pelajaran atau di buku-buku agama itu yang mungkin pelak kita pelajari dahulu di SD atau SMP ada hadis yang mengatakan apa? Adino bil akri. Agama itu apa? Dengan akal. La dina liman la aklalahu. Tidak ada agama bagi yang tidak apa? Eh pakai akal atau yang berakal. Ya, kita katakan eh bahwasanya agama itu dengan wahyu bukan dengan apa? dengan akal. Kemudian, eh, bukan berarti kita harus menanggalkan akal. Ini poin yang sebenarnya berikutnya, bahwasanya alusnya wal jamaah itu pertengahan. Terutama dalam masalah akal. Alusnya wal jamaah tidak menanggalkan akal dan tidak pula berlebih-lebihan atau menuhankan akal. Namun alusnya wal jamaah, para sahabat khususnya menempatkan akal pada tempatnya yaitu diantaranya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendukung dalil Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akal Allah ciptakan bukan untuk menentang Al-Qur'an dan sunnah. Malah sebaliknya akal harus ditundukkan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya para sahabat bagaimana mereka menggunakan akal dahulu. Eh sebagian mereka masuk Islam eh dikarenakan apa? Eh mereka berpikir, mereka menggunakan akal mereka di antaranya ada seorang sahabat yang merupakan sahabat karib atau temannya kalau nggak salah Abu Darda radhiyallahu anhu. Dahulu Abu Darda dengan dia pada waktu kalal musyrikin bersahabat. Namun Abu Darda masuk Islam terlebih dahulu. Suatu saat Abu Darda masuk ke rumah sahabatnya ini, masuk kamarnya, dia menghancurkan Tuhan-Tuhan temannya tersebut, berhala-berhalanya. Ketika sang teman ini masuk ke kamarnya, dia bah, sangat amat ya marah murka karena apa Tuhannya dihancurkan ya dia pun apa eh namanya orang eh lihat bagaimana kekasihnya bagaimana Tuhannya dihancurkan apa marah ingin balas dendam atas kematian Tuhannya ya kan ini bukan film ya ini cerita ya yang sesungguhnya bahwasanya sang sahabat tadi ingin balas dendam ingin untuk apa membalas orang yang menghancurkan tuanya tadi. Namun dia berpikir sejenak. Dia menggunakan akalnya. Ini yang benar. Bagaimana orang itu menggunakan akalnya? Inna fi khalqis samawati wal adi waqtilafil laili wa nahar la ayatin ulil albab. Kita menggunakan akal untuk merenungkan ayat-ayat Allah yang kesimpulannya Allah satu-satunya sesembahan yang hak karena Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Sang sahabat tadi ketika dia berpikir dia yang mengatakan dalam dirinya, kalau dia ini benar-benar Tuhan, tidak akan mungkin hancur berantakan. Ya kan? Maka dia apa? Langsung masuk al-Islam. Karena apa? Maka akalnya. Artinya inilah dahulu para sahabat dan juga kewajiban kita kita ini tidak dilarang menggunakan akal. Namun kita gunakan akal pada tempatnya. Di antaranya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afalatu besirun. Tidaklah kalian apa? Memperhatikan, merenungkan tentang diri kalian. bahwa itu semuanya nikmat dari Allah yang wajib disyukuri dan wajib untuk kita apa? beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda dan kekuasaan Allah, langit dan bumi atau eh, malam dan siang, langit dan bumi, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari, namun sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan dan malam dan siang tersebut. Itu Ya, kita gunakan akal kita untuk merenungkan ayat Allah, untuk mentauhidkan Allah, bukan malah menentang Allah, bukan malah apa? Menentang firman Allah, ayat-ayat Allah ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan makhluk pertama kali yang menuhankan akalnya, yang berlebih-lebihan dalam menggunakan akalnya adalah siapa yang tahu? Iblis laknatullah alaihi. Eh ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan, "Ana khairan minhu." Ya Allah, aku lebih baik darinya. Pakai dalil apa? Akal. Kholaktani min narin wa kholaktahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan eh, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik dari dirinya, maka aku nggak mau sujud. Ini apa? Menentang firman Allah, perintah Allah lewat dengan apa? Dengan akal. Eh maka kalau ada orang yang dia menggunakan akalnya menentang firman Allah, maka dia pengikut siapa? Antum yang mengatakan ya. Nah, namun itulah yang terjadi bahwasanya akal sekali lagi harus tempatkan pada tempatnya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Namun dalam masalah agama, eh tidak pernah para sahabat menggunakan akal untuk menentangnya. Contoh ketika turun ayat masalah haramnya khamar, tidak pernah mereka rewel atau menantang atau menentang. Mereka lakukan apa? Sami'na wa ata'na. Kaum wanita muslimat pada zaman Rasulullah ketika turun ayat tentang hijab, mereka langsung apa? Merabe atau motong kod mereka digunakan untuk apa? Berjilbab. Tidak bertanya mengapa dan kenapa. Langsung apa? Sami'na wa atana. Wa maka nali mu'min wala mu'minatin. Ida kallallahu wa rasul amran an yakuna la mulkhiyatu min amrihim. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama juga masalah akidah. Mereka nggak bertanya misalnya tentang ayah mengapa Allah demikian dan demikian? Yang mentakdirkan hambanya. Mereka apa tahu firman Allah, La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya, kenapa Allah berbuat demikian? Namun mereka lah yang akan apa? Akan ditanya. Ya, itu poin berapa? Empat. Ya, kita mau tepati janji jam 8 persis. Poin yang kelima, yang terakhir. Itu sepertiga dari yang disampaikan. Dan itu sudah banyak insya Allah. Bahwasanya, eh, para sahabat Rasul SAW, mereka selalu eh, pertengahan dalam segala segala hal. Ya, terutama dalam masalah al aqidah dan juga contohnya tadi masalah apa? Masalah akal. Demikian pula masalah eh berjihad. Ya, kalau kita lihat pada zaman sekarang ini lagi apa? Heboh dengan terorisme, adanya ISIS dan sebagainya. Maka kita al wal Jawa mengatakan jihad itu merupakan dirwatu sanam Islam. Jihad adalah apa? Apa tulang punggungnya? Al-Islam. Namun kita al syawal Jamaah demikian pula para sahabat bukan seperti kelompok teroris yang asal apa? Eh, ya, kalau istilah orang Surabaya bonek. Apa bonek itu? Bononekat. Semangat saja. Tanpa perhitungan. Tanpa ilmu. Tanpa bimbingan. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Sunnah wal Jamaah tidak seperti kelompok teroris. Dan juga bukan seperti kelompok tasawuf. Kelompok teroris berlebih-lebihan kan jihad. Eh, ya, mereka mengatakan sekaranglah waktunya berjihad. Padahal nggak punya apa? Nggak punya apa-apa. nggak punya senjata apa-apa. Eh kau muslim dan keadaan lemah. Eh, maka kata para ulama, sebagaimana kata Syekh Husain Taimur rahimahullah, kaum muslimin ketika dalam keadaan lemah, mereka ingat eh ya, peristiwa apa? Eh, Rasulullah SAW ketika di kota Mekah. Apakah ada jihad dengan pedang? Dengan senjata? Apa ada? Tidak ada pada Rasulullah SAW di kota Mekah yang ada jihad bil Quran. Allah mengatakan wajahid humbi jihad dan kabira. Berjihadlah melawan mereka orang kafir bi dengannya kata Abdul Abbas ay bil Quran dengan jihad yang besar. Ketika Rasul di kota Mekah, jihadnya dengan apa? Bidawa dengan Quran, mengundangkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Namun ketika mereka kuat, baru mereka mengumandangkan apa jihad dengan dengan senjata. Eh makanya alusnya wal Jamaah bukan seperti kelompok teroris yang berlebihan. Eh meskipun tidak punya senjata, tidak punya kekuatan, eh bonek. Kelompok tasawuf mereka berlebihan dalam mengingkari jihad. Kata mereka apa? Jihad itu hanyalah jihad Hawa nafsu saja. Mereka membawakan hadis yang palsu atau doaif. Yaitu mengatakan, Rasul pernah katanya. Mereka mengatakan, ketika perang dari perang Badar, ketika pulang dari perang Badar mengatakan rojakna minal jihadil asrar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil yaitu perang Badar menuju kepada jihad yang lebih besar yaitu jihad hawa hawa nafsu. Kata mereka jihad yang ada sekarang ini jihad dengan melawan hawa nafsu. Kita katakan tidak. Jihad tetap sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ada jihad melawan diri sendiri, hawa nafsu. Ada jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir dan munafikin, dan jihad melawan pelaku kebitahan dan pelaku kemaksiatan. Jadi apa? Itulah para sahabat dahulu ketika mereka dalam keadaan lemah, mereka mengamalkan jihad dengan apa? Bil Quran. Ya, ketika mereka punya kekuatan, mereka melawan dengan apa? Dengan senjata. Itulah al sunawal wal, jam. Pertengahan dalam segala hal. Wa kadalika ja'annakum umatan wasata. Maka mereka pun sanggup untuk isi koma di atas eh, tidak aqidah soeha. karena mereka tidak berlebihan atau tidak meremehkan pertengahan. Rasul mengatakan al-qasda al-qasda tabluhu. Eh, pertengahan pertengahan kalian akan sampai kepada kebenaran, akan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup yang bisa kita sampaikan. Eh, sebetulnya sekali lagi masih banyak yang eh, ditulis oleh Fadilah Syekh Abdul Razak bin Abdul abad Namun insya Allah itu sebagai gambaran ya kita terhadap eh bagaimana para sahabat Islam dahulu mempertahankan al-aqidah as dan kita mohon kepada Allah bi asmil sifatil ulia untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah para sahabat, akidah salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan dan sangat menarik namun kita dibatasi dengan waktu. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, maka dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Tidak ada? Cukup ya? Salah, Assalamualaikum. Ya, ini ada pertanyaan tentang masalah majlis, Ya, MTA yang ada, ya bukan hanya di sebagian daerah saja, juga menyebar di mana-mana. Yang kita tahu, mereka ini metode tafsirnya hanya menggunakan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya. Atau mungkin Al-Quran dengan Ar-Ra'yu. Nah, ini semuanya adalah metode-metode yang eh, sangat amat keliru menyimpang dari metode para sahabat dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Di antaranya metode mencukupkan diri mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran eh, atau bahkan hanya dengan akal saja ini sangat amat batil. Tidak mau pakai hadisnya atau sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang ulama al-sunnah yang bernama Makhul Beliau mengatakan Al-Qur'anu ila sunnah ahwaju minas sunnah ila Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu lebih butuh kepada as-sunnah, al-hadis dibandingkan al-hadis butuh kepada Al-Qur'anul Karim. Karena tidak akan mungkin orang itu paham Al-Qur'an tanpa al-hadis. Ya. Makanya para ulama menyebutkan ada empat fungsi al-hadis terhadap Al-Quranul Karim. Siapa yang bisa menyebutkan? Mana ahli tafsir? Hah? <laughs> Ya, kata Pak Ulama, secara ringkas ada empat fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Ini masih diperinci, ada empat bagiannya. Yang pertama, tafsirul mujmal. Memperinci yang masih global. Allah mengatakan, wa sholat, dirikanlah sholat. Perincian salat apakah ada dalam Al-Qur'an? Rokoknya bagaimana, sujudnya bagaimana? Ada dalam Al-Qur'an? Hah? Tidak ada yang ada dalam apa? Al-hadis sallu itu itu usalli. Demikian pula masa zakat, apa ada apa ada tidak nisab zakat dalam Al-Qur'an? Haji misalnya masalah wukuf di Arafah apa ada dalam Al-Qur'an? Ya, intinya Al-Quran hanya global saja, ya, ijmal. Tafsirnya dalam al-hadis. Yang kedua yang satu b ya, satu b tadi satu a Tafsil mujmal. Yang satu b Takidul mutlak, mengikat yang masih mutlak. Contoh misalnya Allah mengatakan wasariku wasariqatu faqtau aydiyahuma jazaan makanu eh, bimaka sabana Allah wallahu azizun hakim. Perempuan atau laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangannya. Ya kalau secara sepintas namanya tangan itu dari mana? Ujung jari sampai ke pergelangan. Ya kan itu tangan. Namun bukan itu arti tangan dalam masalah potong tangan. Namun dalam apa? Pergelangan. Itu semuanya dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takyidul mutlak. Satu C. Tugas hadis terhadap Al-Quran. Taksisul am. Mengkhususkan apa yang masih umum. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman kata-kata dolim di situ masih umum. Ada kedoliman antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Ada kedoliman antara hamba dengan dirinya. Ya, ada ya, kedoliman antara hamba yang tidak akan mungkin Allah ampuni. Yaitu apa? Kata-kata dolim masih umum. Rasul menjelaskan yang dimaksud dengan dolim tersebut adalah apa? Inna syirka la dulmun azim. Hadis ayat tadi umum. Ayat eh, masih umum dikhususkan arti dolim itu hanyalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu D yaitu taudihul muskil menjelaskan menerangkan apa yang masih samar-samar Allah berfirman wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul asfali minal fajar makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu apa fajar. Sahabat, eh sebagian mereka atau salah satu mereka eh mencoba, eh mempraktekkan, diletakkan benang putih, benang hitam di bawah bantal. Kok nggak jelas-jelas apa yang jelas? Eh, ya. Rasul pun datang menjelaskan yang dimaksud di situ adalah Pak munculnya fajar as-sadiq. Kalau sudah muncul fajar as sudah tidak boleh lagi makan sahur. Eh, ya. itu apa? Rasul yang menjelaskan. eh, ya, apa yang masih belum jelas dalam Al-Quran. Itu nomor satu. Nomor dua, al, al sunnah al hadis datang untuk menguatkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Contoh misalnya perintah salat, ya masalah rukun iman, ya laisal birra an tu'alu wujuhakum qibal wal mari walakin al birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu masalah rukun iman. Rasul datang dengan membawa hadis apa? Hadis apa yang dikenal dengan hadis? Ada enam rukun iman, hadis Jibril. Antum ya billah, malaikati wa kutub dan seterusnya. Ini adalah apa? Al-hadis menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang ketiga fungsi hadis menjelaskan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Contoh masalah eh, bangkai binatang laut. Apa ada hukum halal haramnya dalam Al-Quran? Ya ada kata pak ulama yang ada dalam apa? Al-hadis. Rasul mengatakan helon maitatuhu. Halal bangkai binatang atau ikan di di laut. Nah ya, Adapun bangkai kapal, bangkai pesawat ini beda lagi hukumnya. Eh jangan eh, eh, salah pahami, bangkai binatang di sini. Ya, intinya dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan seperti itu. Ada dalam apa? Al-Haris, masalah hukum binatang. Eh, ya, ada cakarnya. Tidak ada dalam Al-Quran. Dalam apa? Al-Hadis. Wa ma'atakum rasul fakhudu. Kewajiban kita mengambil semua yang ada dalam Al-Quran. Dan juga apa? Dalam As-Sunnah. Jangan hanya mengambil yang dalam Al-Quran saja. Makanya orang yang ya, mengambil Al-Quran saja dalam beragama ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Kali tidak akan mungkin orang itu bisa paham Al-Quran tanpa as asun apalagi Al-Quran juga menjelaskan wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW terutama dalam hadis-hadis beliau. Yang keempat, fungsi al-hadis yaitu menasakh, menghapus hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Meskipun di sini ada khilaf antara para ulama, namun yang rajih al-hadis bisa menasakh, menghapus hukum yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Contohnya kata para ulama tentang masalah wa, uh, wasiat bagi ahli waris. Allah berfirman, "Kutiba alaikum idza hadara ahadakum wal maut in taraka khairal wasiyatu lil walidain wal aqrabin." Diwajibkan bagi salah seorang di antara kalian apabila mau meninggal dunia untuk menulis ya wasiat bagi kedua orang tua dan karib kerabat. Rasul datang mengatakan la wasiat waris, tidak ada wasiat bagi ahli ahli waris. Intinya apa? Sekali lagi tidak akan mungkin orang itu paham Al-Qur'an tanpa al al hadis, contoh yang sahih. Ya kita baca soal yang sudah masuk lewat tulisan ini. Jika akidah merupakan semulia ilmu, maka apa sajakah yang mencakup ilmu akidah? Ini masbuk ya mungkin. Hah? Tadi kan sudah kita sampaikan, apa itu akidah? Hah? Eh, ya, kok masih ditanya? Eh, ya, apa sajakah yang mencakup ilmu akidah? Itu diantaranya rukun ya rukun iman yang enam. Ya kalau mungkin mau ditambahi ya tentang masalah bagaimana sikap al-sunnah terhadap para sahabat. Ya dalam kitab-kitab akidah sunnah wal jamaah disebutkan bagaimana sikap kita kepada para sahabat, sikap kita kepada para eh, penguasa kaum muslimin. semuanya itu memang terangkum dalam apa? Enam rukun iman tersebut. Apa beda salaf dan salafi? Karena pernah anak mengikuti kajian ketika anak tanya ini pengajian apa, dijawab pengajian salaf tapi bukan salafi. Ya, makanya perlu belajar bahasa Arab ya. Karena memang ini salah, salah bahasa ya karena memang ya kurang memahami bahasa Arab. Apalagi di bahasa kita ini banyak bahasa-bahasa Arab yang diadopsi namun salah menempatkan. Ya. Ya mungkin di antaranya eh kata-kata silaturahim. Ya, ana mau silaturahim ke sahabat ke sahabat ana. Ana mau Rahim kepada Ebos eh, ana. Padahal kata-kata syat rahim dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa agama itu hanya untuk karib kerabat. Ar-rahim yang punya tali apa? Rahim dengan keluarga. Dari salah. Namun itulah sudah. Ya. Eh, demikian pula kata-kata salaf dan salafi. Salaf itu orang yang terdahulu. Ayah. ini usah salaf salah. Ayah. Kalau sudah ini usah salah berarti usahanya mati sudah. Ayah. Eh, lah salaf itu yang terdahulu sudah pendahulu kita namanya salaf. Eh para sahabat itu salaf, para tabiin itu salaf. Eh, ya. Jadi ya, harus kita pahami bedakan salaf dengan salaf. Salaf itu adalah pendahulu kita. Salafi yang mengikuti jejak apa? Salaf. Ini pengajian salafi, bukan pengajian salaf. Kalau pengajian salaf ini bahaya, ini orangnya sudah <laughs> Eh, namun itulah kadang eh, kurang kurang perhatian. Eh, namun sebetulnya harus betul-betul di ya ditekankan bahwasanya memang beda salaf dengan salafi. Salaf itu yang sudah meninggal dunia, yang sudah eh, yang tiada. Itu namanya as-salaf. Adapun salafi yang mengikuti jejak as-salaf. Kemudian harus kita bedakan juga, ya. Manhaj salaf. Apa manhaj salaf itu? Metode salaf dalam beragama harus kita yakini itu maksum, ya. Tidak ada kesalahannya. Itu hak secara mutlak. Namun salafinya bisa benar, bisa apa? Bisa salah. Makanya bedakan kata-kata itu. Eh, salaf, para sahabat, tabiin dan tabi tabiin metode agama mereka itu hak. Namun yang mengikuti mereka tidak mesti apa? Di atas al-haq. Syekhul Islam Temi Rahimullah mengatakan la aiba liman azhara madhabas salaf wantasaba ilai wa tazza ilai bal yajib qabulu dzalika bil ittifaq fa inna mazhabas salaf la yakunu ila haqqan tidak tercelah orang-orang yang menampakkan madhab salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf dengan mengatakan salafi tidak tercelah dan berbangga dengan madhab salaf bahkan wajib menerima akan hal tersebut secara kesepakatan karena madhab salaf itu pasti benar siapa yang benar madhab salaf, metode salaf itu pasti benar karena metode mereka Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menisbatkan diri kepada salaf, kepada madhab salaf tidak mesti benar. Imam Malik mengatakan, "Kullun yukhad min wa itraq illa Rasul alaihi wasallam." Jadi jelas ya Allah bedanya ya antara salaf dengan ya. Ini sekarang kita misalnya contohkan, ini ustadz yang ada sekarang ini Ustaz salaf atau salafi? Hah? <laughs> ya, kadang harus sering dites ya kalau ya dengan ujian itu orang bisa kelihatan mana yang benar, mana yang salah pemahamannya. Nah, ini sekarang ada berkembang pemahaman Allah ada tanpa tempat dan arah. Maka bagaimana menyikapi pemahaman akidah seperti itu? Ya kita katakan ini pemahaman akidah yang batil alias sesat alias apa? ya bisa mengatakan kepada kekufuran karena menafikan eh sifat Allah eh menafikan eh bahwasanya Allah ada di atas al arsh apalagi Rasul mengatakan kepada budak perempuan tadi dalam Sahih Muslim ain Allah apa terjemahannya itu kata-kata di mana itu menunjukkan tentang apa eh, ini karena nggak paham bahasa eh, Aina itu di mana? Ada tempat. Eh meskipun kita yakini bukan berarti Allah butuh kepada tempat tidak. Eh bukan berarti Allah dinaungi dengan tempat tidak. Kita katakan Allah al istawa bersama yang di atas al-arsh. Ya, muncul pemahaman seperti ini, ya kata pak ulama, awal muasalnya atau asal muasalnya itu karena atas B. Eh menggambarkan, membayangkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Eh kalau Allah punya tempat berarti Allah butuh dengan apa? Butuh dengan tempat. Ini apa? Kalau Anda itu bertempat di satu rumah, itu Anda butuh kepada rumah. Namun Allah as-samad. Allah ya butuh kepada apa? Makhluk-makhluknya. Ini apa? Gambaran ucapan seperti ini munculnya karena apa? Menyerupakan Allah dengan dengan makhluk. Kalau Anda, ya saya misalnya duduk di kursi ini karena saya butuh kepada kursi ini. Namun Allah tidak butuh kepada apa? Makhluk-makhluknya. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman alat asistawa, A'amin tuman sama bukan berarti Allah butuh kepada apa? Tempat tersebut. Ya, sekali lagi, ucapan ucapan yang batil. Padahal, ya, kata Pak Ulama, akidah Allah di atas langit, itu akidah yang dalilnya ribuan. Ya. Dari ayat Al-Quran, hadis maupun ucapan para salafus saleh. Contoh dalam ayat tadi Ar-Rahman Al-Ashtawa, tujuh ayat yang mengatakan demikian. Aamintum man fisama. sama. Demikian pula Allah mengatakan inna anzalnau fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran eh, di malam Lailatul Qadar. Namanya menurunkan dari mana ke mana? Ayat. Kata-kata atas itu berarti tempat atau waktu. Ayah. Demikian pula ketika Allah ya memperjalankan Rasulullah SAW dari ya, Masjid Haram ke Masjid Aqsa dari Masjid Aqsa ke atas langit. Rasul bertemu dengan Allah atau berdialog dengan Allah di mana? ah Di atas langit. Eh, namun orang-orang yang merayakan suami Mi'raj lupa. Ya, yang diingat apa? Ya. Masalah akidahnya mereka lupa bahwa saya di antara pelajaran berharga kisah Isra wal Mi'raj Allah ya, berdialog dengan Nabi Muhammad di atas langit. Itu menunjukkan Allah ada di atas langit. Meskipun kita yakini bukan berarti Allah diliputi oleh langit. Naudzubillah min dalik. Allah ada di atas semua makhluknya. Allah berfirman, "Huwal awwalu wal akhiru wal dahiru wal batin." Dalam surat Al-Hadid yang Rasul sendiri mentafsirkan apa arti Allah al-awwal, apa arti al-akhir, apa arti al dhul wal batin. Allah mengucapkan dalam doa eh, Rasul mengatakan dalam doa beliau, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai wa antal akhiru falaysa ba'daka syai wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai. Ini yang terakhir ini. Ya Allah, engkau adalah yang dohir yang tidak ada sesuatu pun di atasmu makhluk Allah yang paling tinggi adalah al-ars dan di atas ars adalah apa? Allah Subhanahu akan datang beberapa golongan dari umatku yang menghalalkan zina, khamar dan alat musik. Pertanyaannya, mengapa alat musik diharamkan? Padahal itu musik adalah hiburan. Eh kalau Ya, tidak apa-apa sudah, tidak apa-apa. Kita mengalah dulu, tidak apa-apa. Eh, kalau ada orang mengatakan, ya, kenapa homosek, zina itu haram? Padahal itu kan hiburan juga bagi sebagian orang. Gimana? Hah? Ayah, eh, kalau semuanya akal-akalan hiburan sebagainya apa? Hancur agama ini. Eh, ya, makanya adinu bil wahyi bukan dengan apa? Akal-akalan. Itu hiburan bagi siapa? Bagi orang fasik. Namun orang beriman hiburannya bukan apa? bukan musik. Bahkan para penyanyi saja apa? Nggak terhibur dengan nyanyiannya. Berapa banyak mereka yang pakai apa? Narkoba. apa? Nggak terhibur. Padahal dia yang ma menyanyi. Afala ta'qilun. Ya, tidak kalian apa? Berakal. Bahkan apa? Yang paling terkenal siapa? Yang dia ya, Michael Jackson misalnya. Matinya apa? Karena apa? Overdosis kan? Ya, karena apa? Nggak terhibur. Banyak yang mati bunuh diri karena apa? Karena nyanyiannya sendiri. Karena apa? Gak terhibur dengan musik dan nyanyian. Eh sekali lagi, afala. Ya. Kalau pas di tempat kajian saya meningkat iman saya, tapi kalau di rumah seakan-akan lupa apa yang telah dikaji. Bagaimana dengan kondisi saya ini? Ya memang ini suatu hal yang wajar tabiat manusia al iman yazid wa wayangkus. Jangankan kita para sahabat jauh juga demikian. Merasakan akan adanya pasang surut dalam keimanan. Ketika di masjid Rasul, mereka apa? Meningkat imannya. Ketika pulang ke rumah, mereka apa? Mungkin berkurang. Eh makanya bukan masalah berkurang atau meningkat. Namun masalahnya bagaimana kita memanage ya iman kita. Ketika kita tahu iman kita turun, harus kita apa? Tingkatkan lagi. Memang betul ya, kata Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, Ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Saudara-saudara kita sepengajian itu lebih kata asal Basri, lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Kenapa? Li'anna ikhwanana yudzakiruna nabil akhirah. Karena saudara-saudara kita, teman-teman kita pengajian sering mengingatkan masalah apa? Akhirat. Namun ahluna yudzakiruna nabid dunya. Adapun keluarga kita hanya mengingatkan urusan apa? eh ya, pulang-pulang pengajian, eh sang isi tanya, emas gulanya habis." Ya. Paginya emas, sangunya anak habis, ya. Ada apa? Urusan dunia saja yang terus dikejar. Ya, meskipun bukan berarti kita harus membenci keluarga kita, coba harus kita apa bisa memanage bahwasanya kewajiban kita wal akhiratu khairun wa abaqah. Bagaimana menyikapi kelompok yang mengatakan bahwa roja, UVTV dan lain-lain adalah kelompok yang menyimpang yang harus dijauhi yang dengan dalih bahwa mereka yang eh, membuka pintu-pintu fitnah melalui TV-nya terutama bagi perempuan yang menilai para asatidahnya yang kita katakan wala tahasadu. Ya, jangan apa? hasad ya. Yang lebih lucu lagi sebagian mereka mentahzir. Cuma masih minta fatwa para ulama Apakah boleh mereka mendirikan TV? Paham ya? Iya, eh, kepingin sebetulnya. Cuma apa? Iya, eh, itulah al-hasad wal hiqad. Iya. namun inilah sunatullah bahwasanya ya dalam dakwah pasti ada onak dan duri meskipun bukan dari orang luar ya namun juga dari dalam orang-orang yang mengaku diri sebagai eh, salafiyun namun kita harus apa? Ya, untuk menghadapi mereka, paling tidak minimal katakan yang waras ngalah. Ya. Ya, karena memang ya tidak bisa. Eh mereka terkadang apa? dilawan dengan ya hujah karena mereka sendiri apa? Ya, sering memonopoli hujah. Dan itu pengalaman kita dulu ketika menghadapi mereka di kota Madinah, demikian. Mereka selalu mencari pembenaran, bukan apa? kebenaran. Contoh yang konkret dulu ketika terjadi perang Ambon. Ya, mereka minta fatwa kepada Syekh Robi misalnya. Itu ya info-info tentang Indonesia mereka apa? Eh mereka istilahnya rekayasa. Sampai muncul di tengah-tengah ya, pemikiran Syekh Rabi, Indonesia itu negara kafir, negara komunis, tentaranya memerangi merangi kaum muslimin di Indonesia. Maka mereka, beliau, beliau pun apa menfatwakan fardu fardu ain. Sekarang antum, ya, ketika mendengarkan ada seorang yang mengatakan Indonesia negara komunis, betul tidak? Tentara Indonesia waktu perang Ambon dahulu itu memerangi, ya, atau diperintahkan untuk merangi orang-orang kaum muslimin, betul tidak? Namun itulah yang mereka apa sampaikan kepada para masyayikh mereka untuk muncul pembenaran. Mereka itu benar dalam ber berjihad. Dan itulah yang mereka apa lakukan. Dan sekali lagi, ya cukup kita mengatakan yang waras ngalah. Ya, tetap kita jalan berdakwah terserah mereka mau ngomong apa. Dail kilabatan ba wal kafilatu tasir. Apalagi alhamdulillah eh seperti Firojal sebagainya, eh manfaatnya di seluruh antara eh Indonesia sangat amat terasa. Ya, di pelosok-pelosok Kalimantan misalnya mereka nggak punya TV punya parabola Eh lihatnya TV Raja. Alhamdulillah juga para masyayikh yang dari Yordania, dari Madinah, mereka semuanya Pak merekomendasi eh, TV Raja tersebut tidak ada yang mentahdir kecuali orang-orang apa segelintir orang-orang yang pengangguran ini. Jadi ya eh, sekali lagi ya antum jangan hiraukan mereka tetap eh, istaqimu ala eh, hadal manhaj wa ala eh, ala tidak soeha ya sudah kita serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala kalau yang perlu dijawab dijawab kalau tidak ya sudahlah yang waras ngalah. Wallahu taala alam. Apakah Raja Najasyi termasuk sahabat? Ya sudah kita sampaikan definisi sahabat yang pernah bertemu dengan Rasul dan eh, beriman serta meninggal dalam keadaan beriman. Sedangkan Raja Najasyi belum pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak termasuk dalam kategori sahabat namun beliau mati dalam keadaan muslim dan Rasulullah SAW mensolati jenazah beliau dengan salat al-ghaib. Wallahu taala alam. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih perhatiannya wa jazakumullah khairan kathira. wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.